bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perintah untuk mengimani terhadap segala apa yang diberitakan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah berita-berita terkait dengan asyratus sa'ah. Beberapa kejadian yang menjadi pertanda akan dekatnya kiamat, akan datangnya kiamat. Poin yang pertama yang telah disebutkan tentang khuruju dajjal munculnya dajjal dan berita tentang akan keluarnya dajjal sabitun bisunnati wal ijma' ketetapan berita itu yang mendasari adalah Al-Qur'an atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis dalam bab ini dan juga kesepakatan para ulama. Di antaranya ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita semua tidak pernah meninggalkan sebelum selesai salam di penghujung tahiyat akhir sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza faragha min at-tashahhud al-akhir kana yad'u atau yata'awwadhu billah min arba' adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menyelesaikan daripada tasyahud akhir yaitu tahiyat akhir sebelum salam maka beliau berlindung dari empat perkara Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnati al-masih ad-dajjal وأعوذ بك من فتنة wal mamat. Adapun poin yang kedua adalah nuzulu Isa ibni Maryam akan turunnya Isa ibnu Maryam Alaihi alaihimassalam. Dan terkait dengan akan turunnya Nabi Isa kata muallif nuzul Isa bin Maryam sabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'il muslimin. Perihal Isa itu akan turun karena Nabi Isa alaihi salam pada hakikatnya masih hidup. Dan Allah Azza wa Jalla angkat ke langit. Tidak seperti yang diprasangkakan oleh kaum Nasara. Allah Azza wa Jalla memberitakan di penghujung ataupun di akhir surat An-Nisa. Mereka menyangka menyalib tetapi dari mereka pun ragu apakah itu Isa ataukah bukan. Adapun dari ayat ataupun Al-Quran, apa yang tersebut pada surat An-Nisa ayat yang ke-159. Qala tabaraka wa ta'ala wa in min kitabi illa لا yu'minanna به قبل موته. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke 159 kata Allah wa in min ahlul kitab dan tidaklah ada seorang pun dari ahlul kitab kecuali akan mengimani Isa alaihi salam qabla mautihi sebelum wafatnya ai qabla mauti Isa sebelum kematian Isa menunjukkan bahwa Isa salam belum meninggal dan seluruh ahlul kitab mereka kelak akan mengimani tentang keberadaan Isa salam. Qala wa hadha hina nuzulih. Kama fassarahu Abu Hurairah bidzalik. Dan ini kala turunnya Isa. Di waktu turunnya Isa alaihi salam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dalam sebuah hadis Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim atau dengan istilah yang disebutkan ahli ilmi muttafaqun alaih. Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan hadis ini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam Wallah wallahi la yanzilanna Isa ibnu Maryam hakaman wa adla Kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa demi Allah Isa itu akan turun. Isa bin Maryam itu akan turun dan posisinya dia akan jadi seorang yang hakim yang adil. Seorang yang dia itu hakim dan adil. Kalau waqad ajma'al muslimun ala nuzulihi dan kaum muslimin sepakat akan turunnya Isa alaihi salam fayanzilu indal manarah al-bayda fi syarqi Dimashq dia akan turun di satu tempat yang disebut dengan menara putih di belahan bumi bagian timur Damaskus wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain sambil meletakkan kedua telapak tangannya di atas pundak dua malaikat Fala yahidul kafiru yajidu min rihi nafsih illa mad. Dan siapapun orang kafir yang dia mendapati nafas daripada Isa alaihissalam kecuali akan meninggal. Qala wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Sementara panjang dan jarak tersebarnya nafas hembusan nafas Nabi Isa alaihi salam itu mencapai jarak pandang beliau alaihi salam. Tidaklah setiap orang kafir yang mendapati nafas beliau kecuali akan mati. Fayatlubu ad-dajjala hatta yudrika bibabi lud fayaqtuluh. Lalu setelah itu pun Nabi Isa alaihi salam mencari dajjal sebagai kelaziman bahwa munculnya Dajjal itu sebelum turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa akan mencari Dajjal dan akan membunuhnya. Qala wa yaksurus saliba dan akan mematahkan salib-salib. Wa yaba'ul jizyah Demikian pula upeti-upeti juga akan dibebaskan dan tidak akan dipungut lagi. Watakunu as-sajdatu wahidatan lillah rabbil alamin. Dan sujud di waktu itu hanyalah sujud satu hanya untuk Allah. Rabbul alamin, pencipta alam semesta. Wa yahujju wa ya'tamir Beliau pun juga akan menunaikan ibadah haji. Beliau pun juga akan berumrah. Qala kullu hadha thabitun fi sahih Muslim dan semua berita tadi sebuah berita yang dipertang, dipertanggungjawabkan tentang ketetapannya dalam kitab Sahih Muslim wa ba'dhuhu fi sahihain kilaihima dan sebagian beritanya ada dalam kedua sahih yaitu Bukhari Muslim. Wa rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud meriwayatkan anna Isa yabqa ba'da qatli Dajjal arba'ina sanah kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat yang ada dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abi Dawud bahwa Isa itu setelah membunuh Dajjal akan tinggal di muka bumi ini selama 40 tahun. Thumma yatawaffa wa yusalli alaihi muslimun kemudian beliau pun wafat dan kaum muslimin pun menyolatinya wa dzakara al-bukhari fi tarikhih annahu yudfan ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu alam dan disebutkan dalam kitab uh, tarikh Imam Bukhari memiliki tarikh al-Bukhari di mana Nabi Isa itu dalam pemakamannya dimakamkan dekat bersama Nabi. Dimakamkan dekat bersama Nabi yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian secara singkat tentang beberapa tanda yang dikatakan sebagai asyratus sa'ah. Hal yang menjadi pertanda tentang akan dekatnya kiamat di samping keluarnya Dajjal dan akan turunnya kembali Isa ibnu Maryam. Kemudian yang ketiga Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Qala Ya'juj wa Ma'juj dikatakan ismani أعجميان أو عربيان مشتقان من المج وهو الاضطراب أو من أجيج النار وتلهيها كتا الشارح يعني الشيخ مثيمين رحمه الله دلما بيني بهو Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj, dua nama yang asalnya ajam. Dua nama yang asalnya ajam. Atau dia itu Arab tetapi mustaq. Pecahan daripada kalimat yang asal katanya maj. Jadi kata-kata al-ma'ju ataupun al-ma'ju. Adapun al-ma'ju itu sendiri huwa al-ittirab. Al-ma'ju itu sendiri bermakna kepada ittirab. Mengandung arti kepada goncang. Mengandung arti kepada goncang. Al-ma'j yaitu ya'juj wa ma'juj. Au min uji jannar wa tulhiha. Atau disebut dengan istilah pengambilan bahasa bahwa suara gemuruh suara gemuruh. Demikian pula suara yang di situ api yang menjilat-jilat, api yang berkobar-kobar. Kita mungkin bisa mendengarkan bagaimana kalau api itu dinyalakan, barakallahu suara gemuruh yang ditimbulkan dan kobaran api itu apa memunculkan suara memunculkan suara itu pemaknaan daripada kalimat asal daripada Ya'juj wa Ma'juj. Hakikat daripada Ya'juj wa Ma'juj dikatakan huma ummatan min Bani Adam. Namun pada hakikatnya bahwa Ya'juj wa Ma'juj juga umat. Dua umat dari Bani Adam. Mawjudatan dan keduanya ada, yaitu wujudnya ada. Mereka ada. Mereka hidup. Dan keberadaannya bidalilin alkitab wa sunnah yang mempertanggungjawabkan bahwa dua umat Ya'juj Ma'juj itu bukan hanya sekedar cerita bukan hanya bualan tetapi keduanya makhluk yang betul-betul ada berdasarkan Al-Quran dan hadis. Qala Allah Ta'ala fi qissati Dzil Qarnain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Dzul Qarnain dan di mana Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada uh, surat Al-Kahfi memberitakan wa yus'alunaka 'an dil qarnain. Mereka menanyakan kepada wahai Muhammad yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam an dil qarnain tentang perihal dul qarnain. Lalu Nabi Alaihissalam Allah perintahkan kul saatlu alikum dikra akan aku sampaikan kepada kalian tentang ceritanya akan beritanya. barakallahu fikum Dari cerita yang disebutkan maka Dzulqarnain sampailah kepada satu negeri Qala hatta idza balagha baina saddain. Ketika Dzulqarnain melalang buana karena salah satu keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan ialah qauluhu ta'ala inna makanahu makannahu fil ard yaitu Allah Azza wa Jalla Allah berikan kekuatan pada Dzulqarnain, kemampuan yang luar biasa di muka bumi ini dan Salah satunya ialah barakalafikum kemampuan untuk menjelajah. Untuk menjelajah bumi bagian barat maupun bumi bagian timur. Negeri yang pernah dikunjungi oleh Dulkornain ialah ketika sampai kepada sebuah tempat yang dikatakan dua bukit wajada min dunihima qauma. Lalu di antara dua bukit tadi didapatkan satu kaum. La yakaduna yafqahuna qawla hampir-hampir mereka itu tidak bisa difahami pembicaraannya. Hampir-hampir pembicaraan mereka itu tidak bisa difahami. Lalu penduduk tadi mengatakan qalu ya dal karnain. Wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Kata mereka bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu satu kaum yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka satu kaum yang merusak. Tidak ada kebaikan pada kaum tersebut. Fahal naj'alulaka kharjan maka maukah kami berikan kepada Anda itu imbalan, yaitu upah. Mereka mengharapkan untuk mempekerjakan Dzulqarnain dengan pemberian upah. Ala an bainana wa bainahum sadda atau ala antaja'ala bainana wa bainahum sadda yaitu agar engkau menjadikan antara kami dan mereka itu dinding Engkau jadikan, engkau bangun, engkau bikin antara kami dengan mereka itu sebuah dinding. Dan eh, Zulkarnain dalam bab ini barakallahu fikum memberikan jawaban dengan jawaban qala mamkani fihi rabbi sesungguhnya pemberian yang Allah berikan kepadaku yaitu apa yang Allah Azza wa Jal berikan sebuah kekuasaan kepada Dzulqarnain kata Dzulqarnain khairun lebih baik, lebih utama ketimbang tadi yang ditawarkan apa? Upah, imbalan. Tetapi kata Dzulqarnain fa'ayuni biquwwah tetapi bantulah aku dengan kekuatan. Bantulah aku dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahu radma. Akan aku jadikan antara kalian dengan mereka itu sebuah dinding. Disebutkan oleh ahli tafsir bahwa kekuatan yang dimaksud ialah jumlah personil yang ada waktu itu dan juga sekian banyak peralatan-peralatan yang disiapkan. Jumlah manusia dan peralatan-peralatan yang di situ disiapkan. Fabarakallahu fikum. Tentunya dinding yang luar biasa yang dibuat oleh Dzulqarnain dengan mengatakan atuni zubar al hadid berikan kepadaku potongan-potongan lempengan-lempengan besi hatta baina atau ida hatta ida sawa baina as-sadafaini qalan fuhu kalau sudah sampai besi-besi yang ditata tadi, potongan-potongan besi sudah sampai di antara dua bukit tadi, maka panaskanlah. Panaskanlah. Hatta ida ja'alahu nara, ketika sudah sampai merah seperti api, qala maka Dzulqarnain mengatakan atuni ufrid alaihi qitrat. Meminta agar didatangkan tembaga yang mendidih dan akan dituangkan famasata'u ayyadharuh wa masta'uhu naqba dan mereka tidak akan mampu untuk memanjat dan tidak mampu pula untuk kemudian melobangi. Di akhir daripada kisah tersebut Allah Azza wa Jal menyebutkan qala hadza rahmatun ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza rahmatun mir rabbi. Ini sebuah rahmat, kelebihan, keutamaan yang Allah Azza wa Jal karuniakan kepada Dzulqarnain. Fa'idha ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka. Tetapi suatu ketika datang waktunya Allah Azza wa Jal untuk menghancurkan benteng tadi pun akan diruntuhkan. Wa kana wa'du rabbi haqqa dan adalah janji Allah itu pasti akan terjadi. Ikhwatil kiram, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari kiamat, "Ya Adam, kum." Yaitu Allah perintahkan kepada Adam alaihissalam, "Berdirilah." Qala fab'ath bi'san nar min durriyatik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk mengeluarkan daripada keturunannya. Ila angkala Rasul SAW, Abshiru fa inna minkum wahidan wa min ya'juj wa ma'juj alfa syahid barakallahu fikum dari hadis tersebut Nabi SAW menggambarkan bahwa ada kabar berita bagi kalian bahwa perbandingan antara kalian dengan Ya'juj wa Ma'juj satu dari kalian maka perbandingannya ialah seribu Ya'juj Ma'juj. Perbandingannya ialah seribu daripada Ya'juj wa Ma'juj. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala wa khurujuhum alladhi yakunu min asyratis sa'ah. Tetapi keluarnya mereka, keluarnya mereka, yang hal itu menjadi tanda akan datangnya kiamat, lam ya'ti ba'du belum terjadi. Jadi keluarnya Ya'juj Ma'juj sebagai pertanda datangnya kiamat itu belum terjadi. Walakin akan tetapi biwadirih wujidat fi ahdin Nabi sallallahu alaihi وعلى آله وسلم Adapun tentang perihal bahwa mereka itu didatangkan dan Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka sebagai umat yang merusak demikian pula mereka adalah orang-orang yang dikatakan telah melobangi daripada eh, benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain itu telah terjadi. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad thabata fi sahihain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala futihal yauma min radmi Ya'juj Ma'juj. Jadi pengupayaan Ya'juj Ma'juj untuk keluar itu telah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hari ini telah terlobangi dinding yang dibuat oleh Dulkarnain. Dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain. Futihal yawma min yaj, min radmi ya'jud ma'jud, Jadi dinding yang memisahkan antara ya'jud dan ma'jud, antara ya'jud dan ma'jud, sehingga mereka terpisah oleh sebuah dinding yang tidak bisa keluar, tidak bisa memanjat tidak bisa mereka pun meruntuhkan. Tetapi pada masa Nabi dikatakan oleh Nabi, hari ini kata beliau telah terlobangi dinding Ya'juj Ma'juj mithla hadih seperti ini lobangnya kata beliau. halaqa bi isbi'il ibham wallati taliha. Lalu beliau menyebutkan tentang menyebutkan lobang yang ada ialah jari cemari yang dikatakan ibu jari dan jari berikutnya. Kurang lebih demikian. Lobang yang ada pada e, dinding yang waktu itu dibikin oleh siapa? Dulkarnain. Seperti ini kata Nabi. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan pula bahwa ketika malam itu datang matahari tenggelam maka lobang yang mereka telah peroleh seperti ini itu pun kembali lagi. Dan terus begitu kesehariannya. Mereka berupaya untuk melobanginya. Berusaha untuk apa? Melobanginya. Kata Nabi, di hari ini telah terlobangi dinding benteng yang dipakai untuk menghalau cucu Majuj. Seperti ini kata Nabi. Dan barakallahu fikum benteng itu pun sebagaimana yang telah tersebut pada ayat tadi, Allah Azza wa Jal tidak memberikan kemampuan pada Ya'juj Ma'juj baik untuk mendakinya maupun meruntuhkannya kecuali datang waktunya tiba waktunya Allah Azza wa Jal menghendaki untuk apa? diruntuhkan. Qala waqad thabata khurujuhum fil kitabi wa sunnah. Dan adapun keluarnya mereka sebuah berita yang dikatakan ada ketetapannya baik daripada Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu pada qauluhu ta'ala pada firman Allah Subhanahu wa taala Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Ketika Ya'juj wa Ma'juj mampu untuk menjebol, membuka dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain Lalu keluarnya mereka dikatakan wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka dalam kondisi turun dengan cepat. Mereka dalam keadaan turun dengan cepat. Dan barakallahu secara keseluruhan jumlah yang besar dari tempat yang tinggi. Mereka itu keluarnya <clears throat> rombongan bahkan turunnya dengan cepat dari tempat yang dikatakan tempat ketinggian. Waqtarabal wa'dul haq. Dan telah dekat tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Yang benar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lan taquma saatu hatta tarau qablaha asyra ayatin. Kiamat itu tidak akan tiba. Kiamat tidak akan datang atau belum akan terlaksana, belum akan terjadi. Sampai kalian melihat sebelumnya itu ada sepuluh tanda-tanda kejadian yang ada di muka bumi ini. Qala fadzakar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Yang pertama ialah adanya ad-dukhan, kabut. Sebagian ahli ilmi menyebutkan telah terjadi hal itu. Kemudian yang kedua ialah ad-dajjal. Dan itu belum muncul. Kemudian yang ketiga ad-dabah. Hewan yang disebut dengan binatang yang melata yang bisa berbicara. Binatang melata yang bisa berbicara. Dan dalam hadis yang nanti akan disebut oleh Syarih yaitu hadis Nawas Ibn Sam'an bahwa hewan ini pernah muncul. Hewan ini pernah muncul. Demikian pula tulu usyamsi min maghribiha akan munculnya akan terbitnya matahari dari arah barat. Demikian pula nuzul Isa akan turunnya Isa bin Maryam. Wa Ya'juj Ma'juj, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Wala wa thalathatu khusufin. Dan akan terjadi apa yang disebut dengan khusuf. Tiga tempat yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusufun bil masyriq atau khasafun fil masyriq wa khasafun bil maghrib wa khasafun bi jaziratil arab akan terjadi hal ini di negeri maghrib demikian pula di negeri masyrik yaitu belahan timur belahan barat dan juga di negeri negeri Arab Qala wa akhiru dhalik. Adapun akhir daripada hal itu ialah narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Api yang muncul dari negeri Yaman dan akan menghalau manusia sampai ke tempat mereka berkumpul. Rawahu Muslim. Wa qissatuhum في حديث نواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيسى بن مريم بعد قتله دجال pada hadis Nawas bin Sam'an bahwa Nabi SAW ketika bercerita tentang <clears throat> bahwa Isa membunuh Dajjal fa bainama huwa kadzalik id uh id uh, atau uhallahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yudan li ahadin bi qitalihim atau auhallahu auhallahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin bi qitalihim kemudian Kala itu terjadi maka Allah Azza wa Jal mewahyukan. Allah wahyukan kepada Isa di mana Allah berkata, aku telah mengeluarkan seorang hamba. Aku datangkan seorang hamba yang hamba tadi seorang hamba yang tidak ada seorang pun yang mampu mendekat untuk membunuhnya. Seorang hamba yang tidak ada seorang pun yang mampu mendekat untuk membunuhnya. قال فحرز عبادي ila tur. Kemudian dibawalah hamba tadi ke tur. Fayab'atsullahu ya'juj ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Lalu Allah Azza wa Jalla keluarkan Ya'juj Ma'juj dan mereka itu pun keluar rombongan secara cepat dari tempat ketinggian. Qala fayamurru awailuhum ala buhairah tabariyah. Maka dari Ya'juj Ma'juj tadi, rombongan yang pertama melewati suatu telaga yang disebut dengan lautan kecil yang namanya Tobariyah buhairah sebuah danau yang namanya Tabariya. Fayashrabuna ma fiha. Lalu seluruh air yang ada di danau tadi diminum semua. Itu rombongan yang pertama, belum yang di belakang. Belum yang di belakang. Qala fayamurru akhiruhum wa yaqul rombongan yang di belakang mulai lewat di danau tersebut Lalu mereka berkata, laqad kana bihadhihi marrah ma'an summa atau summa yasiruna hatta yantahu ila jabalil khamr. Kata mereka, di sini dulu ada danau. Kemana danau tadi? Dikatakan telah diminum oleh pasukan yang terdepan. Oleh ya Ya'juj Ma'jud. Mereka-mereka rombongan yang paling depan. <clears throat> Kemudian mereka pun berjalan sampailah kepada sebuah bukit atau gunung yang namanya Jabal Khamr. Wa huwa ala jabal Baitul Maqdis. Dan posisinya ialah berada dekat dengan Baitul Maqdis. Fayaqulun laqad qatalna man fil ard. Kata mereka, semua manusia yang di muka bumi ini sudah kami bunuh. Sudah kami bunuh, kata mereka. Qala fahalumma fanaqtul man fis sama. Kalau sudah habis yang di bumi, mari kita bunuh yang di langit. Kita bunuh yang di atas, kata mereka. Qala fayarmuna Kemudian mereka pun binasyabihim ila sama. Mereka pun melemparkan anak-anak panah mereka ke arah langit. Fayarudullahu alaihim binasyabihim makhbubatan daman. Lalu Allah mengembalikan anak-anak panah mereka dalam kondisi sudah berlumuran dengan darah. Allah kembalikan panah-panah itu dalam kondisi sudah berlumuran dengan darah. Kalau wa yuhsar Nabiullah wa ashabuh. Dan Nabi Isa dan rombongannya pun terkepung oleh mereka hatta yakuna ra'su thawr li ahadihim khairan min mi'ati dinar. Sampai-sampai dikatakan perumpamaannya bahwa satu kepala sapi lebih baik ketimbang seratus dinar. Li ahadikum al-yaum. Ketimbang apa yang dimiliki kalian pada hari ini. Qala fayarqabu Nabiullah Isa wa ashabuh ilallah. Lalu tiada Eh, kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya kecuali mereka berantusias berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berantusias dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fayursilullahu alaihim an-naghfa fi riqabihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus yaitu munculnya ada satu jenis makhluk yang namanya ulat. Dan itu pun menempel pada leher-leher mereka. Menempel pada leher-leher mereka. Qala fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidatin. Dengan hal itu mereka pun mati seketika dan kematiannya itu seperti satu jiwa, cepat dan bersama bersamaan matinya yaitu Yajuj Ma'juj tadi. Summa yahbitu Nabi Allah Isa wa ashabuh turunlah Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya ilal ard ke muka bumi. Qala fala yajiduna mawdi'u shibrin atau mawdi'a shibrin illa mala'ah zahmuhum wa natinuhum. Tidak ada satu jengkal daripada permukaan bumi itu kecuali bau busuk. Karena bangkai-bangkai yang cucu Majuj. Yang sangat bau. Qala fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabu ilallah. Lalu tiada solusi bagi Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Qala fayursilullah alaihim <clears throat> tayran. Lalu Allah Azza wa Jal mengirim burung. Yang besarnya dikatakan ka'naki al-bukh. Kurang lebih ukurannya itu sebesar leher onta. Burung tadi. Fatahmiluhum. Kemudian Burung-burung tadi pun mengambil dan membawa mereka. Fatatrahuhum haitsu Allah. Lalu burung tadi pun meletakkan bangkai-bangkai tadi sekehendak Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah kehendaki. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya tentang khuruju ad-dabah. Akan keluarnya binatang ad batu lughatan kullu ma dabba 'alal ard. Yang namanya dabah yang dimaksud di sini ialah hewan yang barakallahu fikum setiap hewan yang barakallahu fikum di situ berjalan di muka bumi atau dengan kata lain bahwa binatang yang di situ dikatakan melata. Kata-kata kullu ma dabba 'alal ard. Wal muradu biha huna ad-dabatul ladhi yukhrijaha Allahu kurba qiyamis Dan yang dimaksud dengan binatang melata ini adalah binatang yang di situ Allah keluarkan sebagai pertanda telah dekatnya hari kiamat. Wa khurujuha thabitun bil Qur'an wa sunnah. Adapun tentang akan keluarnya binatang ini diberitakan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qaulu ta'ala di antara ayat yang menerangkan ialah pada surat An-Naml ayat yang ke-82. Wa idza al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabah. Kalau sudah terjadi dan ketetapan Allah Azza wa Jalla atas mereka. Jatuh ketetapan Allah Azza wa Jal dan kami keluarkan kepada mereka dabah. Minal ard, binatang yang melata dari bunga bumi ini. Tukallimuhum, binatang ini berbicara dan menyampaikan kepada mereka. Annan nasa kanu biayatina la yukinun. Kata binatang ini dulu manusia terhadap ayat ayat kami itu mereka tidak mempercayainya. Binatang itu satu binatang yang Allah Azza wa Jal berikan kemampuan untuk berbicara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha lan taquma hatta taraw qablaha asyra ayatin wa dzakara minha ad-daba dan hadis yang tadi baru saja kita bacakan bahwa Eh, kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian akan atau sebelum kalian memperhatikan dan melihat tentang sepuluh tanda salah satunya ialah akan keluarnya binatang melata. Qala wa laysa fil Qur'an wa sunnah as-sahihah ma yadullu ala makan khuruj hadhihi dabah. Tidak ada ayat maupun hadis yang menerangkan tentang tempat di mana keluarnya binatang ini. Berbeda dengan Isa alaihissalam. Isa Salam seperti yang tadi disebutkan bahwa akan turun pada sebuah menara <clears throat> yang ada di bagian timur daripada Damaskus dan dia pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundak malaikat. <clears throat> Kemudian wasifatuha demikian pula juga sifat-sifatnya. Wa inna ma waradat fi dzalika ahadits fi sihhatiha nazar di sana ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifatnya, tetapi dari sisi barakallahu fikum kesohihannya perlu ditinjau ulang. Wabahil Quran innaha dabatun tumdirun nasa biqurbil azab wal halak. Wallahu alam. Dan Syekh rahimahullah menyimpulkan bahwa tidak ada berita kecuali Al-Quran menyatakan bahwa dabah tadi, binatang tadi, ialah binatang yang memperingatkan manusia binatang keluar yang akan memberingatkan kepada manusia tentang dekatnya adab Allah dan juga akan keterjadinya sebuah kebinasaan yaitu tentang kiamat tiba. Baik beberapa ayat atau tanda-tanda yang ada insya Allah mungkin kita sampaikan pada Eh, pertemuan yang akan datang billahi azza wajal Baik, eh, alam ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan eh, sore hari ini. Kembali bahwa salah satu daripada pembahasan yang semestinya seorang mukmin untuk memberikan porsi dan perhatian yang lebih adalah apa yang dikatakan para ulama perhatian seorang kepada perihal kalbu porsi yang diberikan kepada kalbunya kita mengenal bahwa dalam keimanan itu ada amal kaul amal lisan amal jawari dan amal qalb amalu al-qaul amalul lisan amal yang berkaitan dengan ucapan amal yang berkaitan dengan jawareh anggota badan dan amal yang kaitannya dengan kolbu. Termasuk perihal pelajaran-pelajaran yang di e, barakallahu ajarkan para ulama dalam perihal akidah termasuk porsi yang di situ ialah kepada memberikan porsi kepada amal kolbu. Amal kolbu perlu diberikan porsi, diberikan perhatian yang lebih karena Keselamatan seorang ialah pada sehat akidahnya, benar akidahnya, benar i'tikadnya, bahkan semua amal itu didasari atas benarnya akidah seorang jika seorang ingin mengharapkan yaitu manfaat atas amal yang dilakukan demikian pula pahala yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis-majlis yang semisal ini memberikan kepada kita yaitu e, ketetapan keteguhan bagi kita untuk senantiasa barakallahu fikum seorang mendapatkan taufik yaitu bimbingan, keteguhan, kekokohan dalam berpegang di atas satu pemahaman yang sahih kepada keyakinan yang benar yaitu seorang e, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya melalui sebab dengan cara memperkaya hal-hal yang kaitannya dengan perkara-perkara yang memperkuat kolbu seseorang. Wallahu alam bisawab. Ada kurangnya mohon maaf. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.